Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Allah tuh nggak bisa berdusta. Kita yang mendustakan, disangka Allah tuh bisa Contoh, jawab. Dalam jumaahan. Air Allah bisa mere langsung. Tuh lilanya, seetik lu nggak jawabnya. Berarti ya keraguan-raguan sekali deh. Air Allah bisa mere langsung? Bisa. Naon contohnya? Oh bisa tuh dalam tekanan mana <laughs> tak udara eta ngicep ngarenghap helai nungguin hati tina helai naon sagedeng muli lama jadi ya. <laughs> ini sagedeng mah ngeunah <laughs> isukna deui nya ngeunah tina helai mah sagedeng nya coba mun beres setengah jam sekali <laughs> Ngeri. Ya. Paham nggak sih kalau itu urusan Allah? Kau mau urusan jodoh, urusan rizki. diajarnya kak Musa. Musa diajarkan idrib bi'asaqal hajar. Pukulkan tongkatmu wahai Musa. Terbelahlah batu. Satu lapisan, dua lapisan, tiga lapisan Tiba-tiba di dalam kedalaman batu yang tebal dengan lapisan-lapisannya ada seorang seekor ulat yang sedang makan daun. Pertanyaannya adalah siapa yang mengantarkannya? Unlogical. Allah bidikrillah tatma'inul kulub. Aing ribet, nah bet ribet. Mana tara dikir. Guruna ribat, jaga perbatasan. Mulutmu zuyina aswatakum bizikrillah. Liyahiasi bibirmu dengan zikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah naon we eh? maot tijalikeuh asik innalillah ngeunah coba undagang roti roti suuk roti kacang roti kadet roti pisang roti keju jebret katabrak kantun suukna <laughs> salamatul insan wahib di lisan ribet Selamatnya seorang itu karena lisannya. Hati-hati, hati-hati. Kul khairan awliyasmut, maaf tidak menerima debat. Diam lebih baik. Diam itu emas. Mantap di Freeport mah cicing eh, gaweana teh. Ya, karena perusahaan emasnya. Jika orang nyen emas kan cicing. Ah. emas yang tak berkualitas ya. Rek itu wae. Rumusnya di bejaan. Mun hayang untung Ali Imran 200 ya ayyuhalladzina amanu biru wahai orang yang beriman bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Mun hayang dibarengan ku Allah sing sabar. Wasabiru ekstrakan kesabaranmu warabitu jaga perbatasan diam di tempat di mana bumi dipijak di sana langit dijungjung. tong kama mana cicing gateng muntang manteng ulah monteng orang Sunda mah tetapkan frekuensi ingat ke Allah jaga wudhu mengikat segalanya Wattakullah kunciannya sing sieun ku Allah wa mayatakillah barang siapa yang takut kepada Allah bertakwa kepada Allah ya lahu makhraja Allah berikan jalan keluar Yunus pun dimuntahkan dari perut ikan paus betul api pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Ini yang dimaksud Allah bisa mere langsung merubah ketetapannya dengan hak prerogatifnya. Lalu Ayub pun kembali utuh setelah diuji kubudug seumur-umur. Mulus tanpa bekas. Lalu Ismail pun tidak jadi disembelih karena Allah rubah pernyataannya. Hak Allah itu. Ketika kita merasa sulit, ribet, ribut, ganti kuribat balik ke Allah berbisiklah kepada bumi langit pun mendengar ya orang kan tinu bumi berbisik kepada bumi saya pernah kehilangan STNK paling haroream lah aslinya sok ngaku lamun orang pakai motor batur Gisma motor batur, STN karena lengit lah granting di mana. Kuma perasaan lamun tertimpa kasus seperti itu. Kudunyian berita acara, kudu ngiklankan di koran ger syarat dan ketentuan supaya lahir STNK duplikat hoream yang saya orang cicing main game orang. tapi ditanyakan sampai di badan mau keluarga dua minggu tapi pangisan mas hoream semah dulu kan motornya mas Siapa motor si Iwan motor Adi mana mana mah jorok di sini pentinglah orang kembali kepada Al-Quran orang teh liurah carikan we muka Quran we fa inna ma'al usri usra. inna ma'al usri usra. alam nasroh laka sodrok kenapa dadamu jadi sempit baca mengaji itu jeng artina matakna. ketika orang muka Quran rendong dalam keadaan terpuruk ditekan masalah walaupun sederhana masalah yang ketika polisi laporan urusan dipersulit atau lilanya itu proses Surat Al-Insyirah. Baca jeng artinya, Alam nasroh laka sodrok. Kenapa kamu ribet? Dadamu menjadi sempit, jadi ribet, ribut. Warofa'na laka dikrok. Aku angkat derajatmu dengan kau ingat kepadaku. Alam nasroh laka sodrok. Wa wadokna angka wizrok. Kalladhi angka dodohrok. Warofa'na laka dikrok. Fa inna mal usri yusro. Satu kesulitan, dua kemudahan. Kurang langsung sujud. Dah. Ampun ya Allah, setiap jengkal di bumi ini adalah milikmu. Allah terang ke STNK Abdi lagrangna di mana? Yakin teh kan Geus ah, main game deui ya. Eh hey, iya yo lah disangka eh. Kenapa saya harus bertauhid? Era selebak keajaiban yang sering saya lihat, sering saya dapat. Tiba-tiba ke main game. Tad cicing-cicing kagok tuh. Tad lah gerak STNK tuh. Hah? Seteh Mana itu bu? Ustaz bahasa sasarean di kamar saya, kamar lelaki. Kita silakan pakai katun balik ngaji. Subhanallah sujud syukur. Duit kan ngurus STN karena dibagi-bagi. hari itu orang buka sifat ngebagi-bagi duit monopoli. Disuhun langsung, "Nun ya Allah." Itu belum seberapa. Ketika saya diuji di perjalanan hidup, never flat, life is never flat, nggak pernah lurus. Saya pernah cerai 4 tahun. Sudah punya anak dua, Syakilatus Salimah dengan Najwa Amalia Sakib. Anak yang cantik dari pernikahan saya dengan istri saya. Ujian tuh iya, tekuat mundur, melambaikan tangan. Nikah dulu sama orang lain. Tapi kan duriat bisa digentian ku harta. Duriat bisa diayah aya Nyak krek jeng nulain mah. Izinkan aku menyepi sendiri dalam keramaian, ramai dalam kesendirian. Opa tahun nggak duda, mun harita panggihna. Duh. Adeunya. Kisah ini dikisahkannya sekarang. Tapi tidak ada istilah terlambat untuk nge-DM.